السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Innal hamdalillah Sungguh segala puji hanya milik Allah semata. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. kita senantiasa memuja dan memujinya. Memohon pertolongan hanya kepadanya dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan keburukan kepada kita. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh atas dampak-dampak buruk dosa yang kita lakukan. Karena kita semua sadar dosa-dosa yang kita lakukan itu membawa petaka untuk kehidupan kita baik untuk kehidupan agama atau kehidupan dunia kita. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh maka tiada satupun manusia yang dapat menyesatkan. Dan sebaliknya barang siapa yang disesatkan dalam kehidupan ini. Kita terkadang melihat orang-orang yang jauh dari rumah Allah. Kadangkala kita mendapati saudara-saudara kita yang bergelimang dosa dan kemaksiatan. Kita berusaha memberitahu dia. Berulang kali kita memberikan nasihat. Tapi setelah bertahun-tahun dia pun mati dalam kondisi tenggelam dalam kumbangan dosa. Karena memang kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menyampaikan. Yang memberikan hidayah itu hanya Allah Jalla Jalla. Sehingga kita diperintahkan untuk senantiasa berdoa. Mengatakan ihdina siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu. Untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan untuk manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Untuk Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan untuk keluarganya, untuk istri-istri beliau. Ada berapa istri Rasul SAW? Apa? Biasanya ada hadiah. Ini panitia nggak menyediakan hadiah. Mana panitia? Insya Allah. Baik. Ada berapa istri Rasulullah? SAW? Ada delapan. Delapan plus satu. Sembilan. Ada yang ngomong sebelas. Ada bocoran-bocoran. Jamaah tanda cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya kita datang ke rumah Allah. Kita mendengarkan firman-firman Allah. Kita mendengarkan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengenal keluarga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu di dunia ini kalau orang cinta kepada orang lain dia itu akan tahu secara detail rumah tangga tuh orang. Kalau dia nggak tahu, dia ingin tahu. Kadangkala ada orang yang hafal sama artis fulan. Dia menikah tahun sekian, kemudian cerai, kemudian nikah lagi, punya anak ini, punya anak gitu. Karena apa? Karena dia mengikuti. Dan mengikuti itu adalah salah satu bentuk cinta seseorang kepada orang lain. Tapi bagaimana dengan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Semoga selalu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Hari ini kita di kota Pekalongan. Tepatnya pada tanggal 14 Syaban. Pertanda nanti malam adalah malam nisfu Syaban. Ada apa dengan malam nisfu Sya'ban? Saya akan bercerita. Tema kita hari ini apa? Anak pikir di belakang ada temanya. Apa temanya? Perang penentuan. Telah terjadi perang penentuan yang merubah wajah sejarah. Pada tanggal 13 Syaban Kemudian berlanjut di malam 14 Sya'ban. Lalu berlanjut pada tanggal 15 Sya'ban. Dan berakhir pada tanggal 16 Sya'ban. Ternyata para sahabat di malam Nisfu Sya'ban perang. Kita sekarang ngapain? Para jemaah rahimakumullah. Kita perlu mengenang sejarah Karena apa? Karena orang yang jauh dari sejarah dirinya. Sejarah tentang umat Islam. Sejarah tentang sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia akan hidup menjadi sosok generasi yang tidak memiliki identitas. Nggak tahu, anak ini siapa sih? Anak ikut siapa? Dia akan ikut angin yang bertiup. Dia akan seperti buih yang diombang-ambingkan oleh derasnya air yang mengalir. Dan dia akan hidup menjadi orang yang kebingungan dalam kehidupan ini. Maka dari itu kita perlu merenungkan sejarah Sejarah kita bukan sejarah orang lain. Kita tidak akan berbicara tentang sejarah merdekanya Indonesia. Kita tidak akan berbicara tentang peperangan melawan Belanda. Bagaimana Belanda meninggalkan Indonesia, kemudian bagaimana Belanda balik lagi, kemudian bagaimana ibu kota Indonesia pernah dipindah ke Bukit Tinggi Kemudian bagaimana GS30 PKI. Banyak sejarah-sejarah. Ada sejarah kita yang kita harus tunjuk tunjukkan nahnu muslimin. Kita umat Islam. Sejarah kita bukan di Indonesia. Atau saya katakan bukan hanya di Indonesia. Sejarah kita itu di dunia. Sejarah kita itu ada di Portugal. Sejarah kita itu ada di Spanyol. Sejarah kita itu ada di Austria. Sejarah kita itu ada di Bosnia. Sejarah kita itu ada di Kabul, ada di Azerbaijan, ada di Uzbekistan, ada di Dagestan, ada di negeri-negeri itu. Itu sejarah kita. Tapi sekarang kita sepertinya kecil sekali tidak memiliki apa-apa. Karena kita tidak pernah mau membaca sejarah. Emang ini dapat apa kalau baca sejarah? Kita akan tahu perjalanan hidup kita. Sampai kita ke Indonesia Kapan nenek-nenek kita tuh, nenek moyang kita sampai ke Indonesia dan membawa la ilaha illallah. Ma'asyil ikhwah. Banyak di antara kita yang sudah lupa dengan tokoh-tokoh yang merubah wajah sejarah. Dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dengan Amr bin Ma'di Karibah. Dengan Al-Qa'qa'i bin Amr At-Tamimi. Dengan Tulaihah Al-Asadi. Dengan Al-Bara bin Aziz dengan sosok-sosok yang kalau kita baca, insya Allah kita keluar dari tempat ini. Kita akan berpikir subhanallah, ternyata belum berbuat apa-apa anak untuk agamaan. Kita datang pengajian, kita lihat nih umat Islam yang, yang jumlahnya 230 juta di Indonesia. unka gusa ghutha'is seperti buih. Gak ada bobotnya. Tidak pernah diperhitungkan kekuatan. Karena kita memang tidak tahu dengan Islam itu sendiri. Anak-anak kita lebih mengenal dengan pemain-pemain bola. Hafal dengan nama-nama mereka. Bahkan kaos-kaos mereka dijual di pasar-pasar. Ada nggak kaos yang tulisannya Khalid bin Walid. Susah kita dapati. Yang ada Ronaldo, Messi, siapa lagi? Siapa lagi jemaah? Siapa? Suarez. Kalau kita mengenal mereka, kita ini jadi ekornya peradaban lain. Jadi ekor. Kita penanggalan aja. Kita di bulan Syaban sebagian nggak tahu kalau kita sudah mau masuk nisfu Syaban. Padahal ada hukum-hukum yang berkaitan dengan malam nisfu Syaban dan yang selanjutnya. Dimana orang sudah dimakruhkan berpuasa setelah nisfu Syaban yang dia nggak biasa puasa. Bagaimana dengan bulan Syaban sendiri bulan diangkatnya amal perbuatan? Kita nggak peduli dengan bulan itu. Kita lebih mengenal dengan bulan Masehi. Dan kita bangga dengan bulan Masehi. Di undangan-undangan yang lebih besar adalah penanggalan Masehi. Penanggalan Hijriah malu kita menyebutin besar-besar. Kecil. Sekedar mengingatkan. Tak kala kita menjadi ekor, apa tugasnya ekor mengusir lalat. Tugasnya ekor itu mengusir lalat dan menutup aib dan aurat. Itu tugas ekor. Dan kita menjadi ekor. Mayoritas muslim. 200 juta muslim. Tapi menjadi ekor. mana bobotnya. Kita tidak bisa memberikan perubahan ke negeri ini. Padahal kita 200 juta. Karena memang kita nggak tahu apa tuh Islam. Akhir-akhir ini yang kita lihat kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa yang memilukan hati, pemerkosaan-pemerkosaan yang berujung dengan pembunuhan. Anak-anak yang memperkosa. Kau tanya, pelakunya muslim apa kafir? Muslim. Makanya kajian-kajian seperti ini, ini seharusnya bukan antum yang datang. Antum udah ngaji, udah ngerti betul. Harapan kita ini suara kita sampai kepada mereka-mereka yang tidak sholat. Suara kita bisa sampai kepada mereka-mereka yang tidak kenal sama Allah Jalla Jalla. Muslim, Muslim. Sholat, sholat, Jumat. Alhamdulillah masih sholat. Ada yang gak sholat sama sekali. Orang tua tidak perhatian sama anak-anak. Gak perhatian untuk datang kajian, gak pernah perhatian. Anaknya di mana dia gak urusan. Maka kita benar-benar menjadi ekor yang hanya untuk mengusir lalat dan menutup aurat. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah perang penentuan. Yaitu perang Al-Qadisiyah yang terjadi antara tahun 14 atau 15 Hijriah. Sebagian besar ulama mengatakan terjadi pada tahun 14 Hijriah. Berapa tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW perang ini terjadi? Tahun 14. Satu tahun. Tahun berapa Rasulullah SAW meninggal dunia? 13. 11 jangan. Langsung. Antum mewakili yang di belakang. Sama kayak Tiga tahun setelah wafatnya Rasul SAW, Islam sudah nyampe di ambang negara adidaya pada waktu itu. Negara Persia. Negara Persia itu memiliki kekuasaan yang lebih luas daripada kekuasaan negara Romawi pada waktu itu. Dan memiliki kekuatan yang yang jangan ditanya. Ada dua negara adijaya pada waktu itu. Yang satu telah hilang dan tidak pernah berdiri kembali. Yang satunya masih tersisa sampai hari ini. Dan sampai hari kiamat nanti mereka tersisa. Yaitu Romawi. Karena suatu saat akan terjadi koalisi besar-besaran antara umat Islam dengan Romawi. Sebelum terjadinya kiamat. Pada bulan Muharram tahun 14 Hijriah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mendapatkan informasi dari Al-Musanna bin Harithah panglima perang yang diutus untuk menuju ke negeri Persia. Musanna bin Harithah mengalami kekalahan yang telak. Setelah menang umat Islam itu kalah. Mereka menyeberangi sungai. Mereka tidak biasa di jazirah Arab dengan sungai. Mereka biasa berperang di padang pasir. Tatkala mereka menyeberangi sungai, maka terjadi kekalahan di tubuh umat Islam dengan tewasnya 4000 tentara umat Islam. Maka Musanna bin Haritha mengirim surat kepada Umar bin Khattab. Kalau Kisra, Raja Persia telah mempersiapkan suara anak hilang timbul tenggelam. Mungkin satu anak pegang, Kisra mendapatkan aroma segar dengan kekalahan umat Islam. Maka Kisra mengumpulkan bala tentara yang besar. Nama Kisra di Indonesia. Ini umat Islam ini udah mulai dia masuk ke perbatasan Irak. Udah dicaplok tuh negeri-negeri berbatasan oleh umat Islam. Dengan kekalahan umat Islam itu, maka Kristo mempersiapkan diri untuk menghabisi umat Islam. Mempersiapkan bala tentara dalam jumlah yang sangat besar. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala mendapatkan berita itu, dia bukannya bersedih. Malah dia mengatakan ini kesempatan Kata Umar bin Khattab mengatakan, Wallahi la adribanna mulukan ajam di mulukil Arab. Demi Allah, aku akan membentrokkan raja-raja Persia dengan raja-raja Arab. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengumumkan peperangan kepada umat Islam pada waktu itu. Lalu Umar keluar dari kota Madinah dengan 4000 dinar pada itu. Belum banyak umat Islam. Jumlah pasukan umat Islam itu sekarang di Indonesia berapa banyak? 200 juta. Betapa bahagianya Rasulullah SAW dengan jumlah umatnya yang banyak. Karena beliau memang ingin memiliki umat beliau ingin banyak orang masuk surga. Akhirnya setelah tiga kilo orang-orang yang keluar dari kota Madinah nggak tahu. Ali bin Abi Thalib diutus untuk menggantikan Umar di kota Madinah. Umar itu jalan menuju arah Irak. Di tengah jalan Umar mengutarakan maksudnya. Aku nih ingin berangkat untuk memerangi Rome, memerangi Persia, untuk berangkat sendiri. Kata para sahabat yang lainnya, jangan ya, panggil ya Ali, ambil Ali daripada yang gimana. Kata para sahabat jangan, ya kau jangan berangkat sendiri. Kenapa? Kalau aku sampai terburu nanti, maka siapa yang akan menjadi pertahanan Sehingga tatkala pasukan ini kalah, masih ada pertahanan yang bisa mengirimkan pasukan mereka. Umar melihat ide itu ide yang cemerlang. Karena memang kita tidak tahu. Kita yakin dengan bantuan Allah. Umat Islam yakin Allah akan menurunkan bantuannya. Tapi umat Islam diuji sama Allah. Dengan kekalahan-kekalahan. Di perang Uhud ada Rasulullah SAW. Aja. Jumlah umat Islam pada waktu itu 700 melawan 3000. Tapi ternyata Allah menguji umat Islam dengan kekalahan. Terbunuh tujuh puluh dari sahabat Rasulullah SAW. Hamzah pada waktu itu terbunuh. Mus'ab bin Umair generasi terbaik umat Islam terbunuh. Gara-gara mereka tidak taat dengan Rasulullah SAW. Maka kemungkinan kalah itu ada. Maka perlu ada yang namanya strategi ketika perang. Dan Allah mengatakan wa a'idu lahum masrafatu min quwwah. Kalian persiapkan untuk menghadapi musuh-musuh itu berbagai macam kekuatan. Karena kalau tidak mati konyol yang ada umat Islam. apa-apa mati masuk surga. Betul, nggak apa-apa mati masuk surga. Tapi tujuan jihad bisa bila itu bukan hanya untuk kematian. Tapi untuk menegakkan la ilaha illallah. Ma'asyur ikhwa rahimahumullah. Akhirnya Umar bin Khattab bertanya. Siapa yang akan jadi panglima? Untuk membawa pasukan menghadapi pasukan terbesar yang pernah dihadapi oleh umat Islam pada waktu itu. Pasukan Persia. Kata para sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Malik. Antum tahu bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas dididik? Dia itu masuk Islam umurnya kira-kira masih 17 tahun. Muda, tapi dia itu pangkatnya bersama Rasulullah SAW, dia itu halnya Rasulullah SAW. Pamannya Rasulullah SAW saat bin Abi Waqqas. Ketika dia masuk Islam, dia ini yang dipaksa sama ibunya untuk keluar dari agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya ibunya mogok makan. Lalu saat mengatakan kepada ibundanya, Ya Uma, wahai ibunda, Lau anna laki ni'ata nafs, Andai kata engkau memiliki seratus nyawa, dan satu persatu nyawa itu keluar dari Aku tidak akan meninggalkan agama Muhammad Kata saat Umar, kau mau makan silahkan, kau gak mau makan silahkan. Akhirnya ibunya saat makan. Ketika masuk Islam saat ditempa dengan siksaan yang menjadikan dia muncul sosok menjadi sosok yang ditakuti mentalnya mental baja Pernah kata saat bin al ketika umat Islam diembargo di Mekah pada tahun 7 kenabian sampai tahun ke-10 kira-kira ya, hampir tahun ke-10 kata Sa'ad bin suatu hari aku lagi kencing kata dia aku kencing yang aku ini itu bunyi. Oh ternyata kulit yang besar. Aku cuci itu kulit, lalu aku bakar. Aku makan sambil minum air, tiga hari aku buat gak makan. Itu yang dimakan. Sehingga saat dia Waqas, pernah suatu malam dia lewat, ada yang basah, dia injek. Dia pegang, dia masukin ke mulutnya. Dan dia tidak tahu sampai hari itu apa yang dia makan. Susah kehidupan mereka. Sampai sarungnya itu dibagi dua. Kehidupan para sahabat Kata para sahabat ketika ditanya siapa yang akan memimpin, Sa'ad tidak diwakas. Waqqas. Ilaikal asad fi binti. Singa Yang lagi duduk-duduk ini Kau jadi tinggi. Panggil. Dipanggil saat yang Abi Saat satu sahabat ini dijamin masuk surga. Apa kata Umar Khattab? ketika menjadikan Sa'ad bin Abi Waqqas panglima perang. Umar bin Khattab berpesan kepada Sa'ad. Tatkala kita bicara-bicara sejarah ini, pesan-pesan mereka adalah pesan buat kita. Agar kita tidak sombong dengan jumlah yang banyak. Masya Allah, datang hadiah. Zakat. Kata Umar bin Khattab kepada Sa'ad, "Ya Sa'ad, wahai Sa'ad, la yaghurrannaka min Allah in qila qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibi." Sa'ad kau jangan sampai lupa, sombong, ujung besar kepala ketika disebut di pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna Allah la yamhus sayyi bisayyi walakinahu yamhus sayyi bil hasan sesungguhnya Allah itu tidak menghapuskan dosa dengan dosa Allah tidak menghapuskan perbuatan buruk dengan perbuatan buruk juga tidak Allah itu menghapuskan perbuatan buruk dengan perbuatan amal kebajikan. وليس بين الله وبين أحد نسب إلا طاعة Tidak ada antara hamba dengan Allah nasab. Ingat nih. Masalah nasab. Banyak orang yang bangga dengan nasabnya. Dan dia menjelekkan nasab orang lain. Banyak orang yang merasa orang Arab seakan-akan surga di depan dia. La Fala ansaba yawma tidak ada nasab pada hari itu. Di dunia pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di haji wada tatkala berkumpul seratus ribu lebih dari sahabat Nabi. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, Ala la fadla li arabin ala a'jami ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى kata Rasul SAW ingat nih tidak ada keutamaan orang Arab atas orang ajam dan tidak pula orang non Arab di atas orang Arab kecuali bertakwa kullukum min Adam wa Adam itu kalian diciptakan dari Adam Adam itu dari tanah Maka jangan berharap, oh anak bisa masuk surga. Kenapa anak keturunannya saat yang dua Anak keturunannya fulan dan fulan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal dakwah beliau, beliau pernah naik ke Bukit Sofa. Dipanggil itu orang-orang Arab, nama kabilah-kabilah. Dipanggil pamannya Abbas, ya Abbas, pamannya. Dipanggil bibinya Sofia, ya Sofia. Sampai yang terakhir dia panggil putrinya Fatimah, ya Fatimah tabdati Muhammad. Wahai Fatimah, sadini min mali ma syi'ti. La ugni anki min Allah syai'an. Wahai Fatimah, kau silakan minta apa yang kau minta dari harta yang kau Aku tuh tidak bisa memberikan apa-apa, memberikan bantuan kepadamu di hadapan Allah. Kecuali Kata Umar mengingatkan saat jangan sampai karena nasabnya, karena kedekatan dia sama Rasul SAW lalu dia merasa akan bisa masuk surga tanpa amal. Kata Umar, lah. illa fa'atuh. Nasab yang menyambungkan kita sama Allah jalla jalal itu Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Kita mesti melihat ada sebagian orang-orang Arab yang merendahkan suku yang lain. Pula tidak punya tidak punya nasab. Itu bangsanya apa? Temiri. Itu bangsanya Al-Kadiri. Itu bangsanya Wallah, anak tidak punya bangsa. punya bangsa. Subhanallah. Kuyukum dari Adam. Semuanya jadi Adam. Adam dari tanah. Umar mengingatkan saat-saat paman ya Rasul, khalnya Rasulullah SAW. Ila ta'at. Tapi akan tetap ada yang bangga dengan nasabnya. Karena Rasulullah SAW menjelaskan Tuh di antara perbuatan jahiliyah yang akan tetap ada di umat Rasulullah SAW al-fahru bil ahsan wa bil ansab bangga dengan nasab-nasab yang mulia dan mencela nasab-nasab yang rendah. Panglima perang kalau sudah seperti itu bahaya. Kalau sudah pemimpinnya kayak gitu nih, emang masih nasihat pemimpin. Maka kau ingat, kau ini nggak lebih mulia dari yang lainnya kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanas syarifuhum wa wadi'uhum fi dzatillahi sawa. Manusia itu yang mulia dan yang rendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sawa sama aja. Dan antum lihat yang jadi imam sholat. Apakah yang nasabnya paling mulia? Jemaah. Yang mungkin, oh ini nasabnya keturunan Rasul SAW. Maka dia jadi imam. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, Ya umul qawmi akra'uhum di kita kita. Yang menjadi imam itu yang paling banyak bacaan Qur'annya. Bukan yang nasabnya paling mulia. Ma'asyur ikhwah rahimahumullah Kata Umar masih nasihat Umar kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Fanduril amran ladhi ra'ayta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalzamu falzam. Wahai Sa'ad, kau lihat perkara yang dilakukan Rasul saw. yang senantiasa dilakoni sama Nabi Muhammad SAW kau lakukan kau tetap kau pegang ini sunnah sehingga kita dalam kondisi perang pun tetap umat Islam harus berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Nabi udah ngajarin di mana ibadah. Ini Islam bukan cuma sholat di masjid ya. Islam itu bukan cuma Ramadan, puasa bersama, buka bersama, sholat raweh. Enggak. Islam ini mengatur sampai bagaimana kita masuk kamar mandi dan bagaimana keluar dari kamar mandi. Udah diatur sama Islam. Ada malah ada sebagian orang udahlah nanti yang penting Islam solid. sampai cara pakai baju diatur, buka baju kita diajari nama agama Allah. Tapi kebanyakan dari kita peduli Akhirnya jumlah pasukan yang ribu dikumpul-kumpulin ya umat dapat pasukan dari sana. Karena peperangan itu bukan hanya di di Irak sana, Umat Islam juga ada peperangan dengan Romawi. Jadi Islam ini dari dulu itu dimusuhi sama semua kekuatan. Kenapa? Karena ada buat Allah. Ini agamanya Allah. Jadi pantas kalau semua kekuatan memerangi Islam. Karena kelak wal aqibatu lil muttaqin. Dunia itu milik Allah dan akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa Sampai berkumpul para sejalan berselisih pendapat berapa jumlah tentara yang akhirnya dibawa komando saat bin Abi Tambahan dari Yaman ada 2000, tambahan dari Najd ada 2000, tambahan dari Syam, tambahan dari selama perjalanan dari Irak menuju ke dari apa? Dari Medina menuju Fadisia itu ada nanti bantuan dari Syam sampai berkumpul kira-kira 30 antara 30 ribu sampai 60 ribu. Itu pasukan saat Nabi ratus Ada 70 sampai 90 orang dari sahabat-sahabat Nabi yang ikut perang Badar. Ada kira-kira 600 sahabat Nabi yang ikut baik atau ribuan atau sebagian yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Kenapa para sejarah mencatat hal itu? Karena keutamaan sahabat itu beda. Gak sama dengan orang yang masuk Islam sebelum hijrah dan setelah hijrah. Gak sama sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah dan sebelum Fathu Makkah. Tidak sama sahabat yang ikut perang Badar dan yang tidak ikut perang Badar. Itu di mata Allah beda. Kenapa? Karena amal. Bukan dosa. Karena amal mereka beda. Kemudian ada 700 dari anak-anak sahabat yang ikut perang pada waktu itu. Dan ingat ketika umat Islam perang, itu yang perang bukan bala tentara. Tapi umat Islam ada yang berdagang ketika dipanggil untuk perang itu dagangannya yang tinggal. Jadi gimana? Tutup semuanya, tutup. Mau kemana? Menuju Allah. kadang -kadang kita lihat umat Islam dipanggil Allah hanya ala sholat. Sebentar dia meninggalkan pekerjaan, sebentar. Berat dia meninggalkan pekerjaan. Itu para sahabat berbulan-bulan dia tinggalkan pekerjaan. Terus gimana? Ya Allah. Kulluna abidullah. Kita ini hamba Allah. Kita ini cuma berjalan meninggalkan dunia ini sampai akhiratnya Dunia cuma jembatan. Maka yang pedagang, yang petani, semua dia tinggalin kesibukan dunia. Allah Subhanahu wa taala pernah menegur para sahabat. Karena sebagian di antara mereka ada yang kok kayaknya malas ketika dipanggil menuju Allah. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian ini kalau diajak untuk menegakkan kalimat Allah, untuk berperang di jalan Allah, kalian malas-malasan lebih memikirkan dunia kalian. Allah katakan, "Wa mal hayati dunya wa ma mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil." kenikmatan dunia kalau dibandingkan dengan akhirat sedikit sekali. Maka berangkat para sahabat meninggalkan segala kenikmatan Sampai di situ. Ternyata Al-Musanna bin Haritha yang kirim surat kepada Umar meninggal dunia. Karena pada waktu perang Jisir, peristiwa jembatan itu, itu peristiwa yang membuat luka dalam di diri umat Islam. Tapi memberikan pelajaran yang dahsyat buat mereka. Bahwa umat Islam itu harus kembali kepada Allah Yang jawab untuk kemenangan. Bukan karena kebanyaknya jumlah mereka. Lalu sesampainya di sana, Umar pesan sama saat apapun yang terjadi kau bikin surat laporan. Kau berhenti di mana, tinggal di mana, kau tetap harus sabar. Maka Umar terus mengirim laporan itu dari kota Madinah ke dari kota Kodisia, dari Kodisia ke Medina Jarak antara kondisi ya selama Madinah itu para ulama menjelaskan kira-kira 560 km jauh sehingga informasi yang sampai pun lambat namun pada masa itu ternyata orang-orang Romawi sudah membuat cara apa bukan orang Romawi orang Persia mereka membuat uh, sebuah teknologi. Eh, teknologi telegram. Tapi pakai suara. Anda baru baca. Ketika Anda baca, saya suka. Jadi mereka itu pemimpin Persia, Yazdajir. Dia ada di istana. Dia duduk di singgasana. Di sebelahnya itu anak ada anak buah yang tugasnya berteriak, menjerit, ya memberikan dua kata atau empat kata. Dia berteriak kepada orang yang jaraknya kira-kira 100 meter. Jadi setiap 100 meter itu ada orang. Menjerit, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Dari Madain Madain ini ibu kota Persia pada waktu itu yang ada di Irak sekarang. Dari Madain sampai ke Kodisia, jaraknya kira-kira 200 km. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan satu. Kira-kira 4 jam sudah nyampe bilang. Kalau empat kata, kata ulama, empat kata itu dalam 4 jam nyampe. Kalau dua kata, dua jam sampai. Mereka sudah persiapan perang benar-benar nggak main-main. Kalau sekarang bayi putih ada di mana itu? Umat Islam nggak bisa. Jumlah mereka sedikit. Jumlah tentara Persia pada waktu itu kira-kira 120 ribu melawan 30 ribu. Maka informasi umat Islam agak lambat. Tapi terus saja. Umat yang surat kepada saat bin Abi Yang isi suratnya Sebelum perang, engkau kirim beberapa utusan. Ada yang menyebutkan 12 orang atau 14 orang. Kau pilih dari sahabat-sahabatmu yang mulia-mulia untuk bertemu dengan Raja Persia. Kisro Yes saja. Untuk apa? Kata Umar bin Khattab, untuk berdakwah, ajak mereka kepada Islam. Islam itu tidak menebarkan agamanya dengan pedang. Nah, La ikraha fid din. Enggak ada pemaksaan dalam beragama. Enggak enak orang dipaksa. Antum kalau datang pengajian dipaksa, enak. Nah, antum mungkin datang pengajian cari tiang. Iya, sama Abi di sini jalan dan jalan. Abinya di depan, si anak di belakang. Bismillah. Karena terpaksa. Maka Allah tidak ingin hubungan dia dengan hambanya karena keterpaksaan. Allah Dan tujuan jihad itu menyampaikan agama Allah. Ente mau monggo, nggak mau terserah. Faman syaa'a yu'min. Faman syaa'a falyakfur. Yang mau beriman monggo, yang mau kafir monggo. Nggak ada perusahaan. Lalu saat dia dua pas. mengirim belas atau empat belas orang tersebut dipilih sama saat orang-orang yang gede-gede yang wallahu alam karena kalau kita baca sejarah itu sebagian mengatakan tingginya sampai hampir 2 meter yang dipilih sama saat kan dia pilih dari pasukan itu kan yang jumlahnya 30 ribu dia pilih 12 orang naik kuda menuju ke matahari untuk bertemu langsung dengan wajah Persia. Orang-orang diceritakan bahwa setiap kali melihat 12 orang atau 14 orang ini, masya Allah, dengan tubuh yang masya Allah ya, kata mereka itu kalah nih, kalah. Dia pikirnya semuanya kayak gini nih, ini cuma contoh-contohnya doang kayak gini. Memang betul. Antum kalau melihat umpamanya mau tanding ya, umpamanya silat loh, tandingan silat. Mana pasukan dari grup besar itu tuh? Lima orang, semuanya dua meteran tinggi. Yang di sini 150 150. Aduh, tentunya bisa kalah. Dan itu yang namanya perang salah, sebelum perang. Jadi memang yang ada itu bagaimana membuat mereka jadi down melihat Dan itu Kisro itu memilih panglima terbesar yang ada di Persia, Rustum. Itu panglima terbesar mereka. Dan Rustum ketika dijadikan panglima dia udah nolak-nolak. Enggak, jangan aku kirim Jelenius, kirim yang lainnya, kirim yang lainnya. Karena dia tahu, kayaknya nggak mungkin menang. Tuh. Dia sudah nyoba. Nih orang-orang subhanallah, nggak bisa diiming-imingin fulus. Antum tahu bagaimana Belanda bisa naklukkan Indonesia? Banyak orang-orang yang bisa dibeli. Jadi ada raja-raja dikasih duit, sampai ikut kita mau Terus dia pasukan umat Islam ini nggak bisa dibeli. Sampai ke sana di antara yang dikirim adalah An-Nu'man bin Muqrin. An-Nu'man bin Muqrin. Sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi An-Nu'man bin Muqrin ini cuma Nanti dia akan diutus saja oleh Umar bin Khattab untuk memimpin perang ya. Bukan perang Qadisiyah, perang Nahawan setelah perang Qadisiyah. Suatu hari dipanggil sama Umar bin Khattab. Ya Nu'man, ini uridu an ab'atha. Wahai Nu'man, aku ingin mengirimmu. Kata Nu'man, enggak, kalau kau kirim aku untuk mengumpulin zakat, aduh aku nggak mau katanya. Aku kirim engkau untuk perang. Sangat bertobat. Jadi mereka kalau dikirim untuk mengumpulin bulus malah nggak mau. Kita kalau disuruh mengumpulin bulus, ah nggak usah. Tapi kalau dilihat sendiri berangkat ke masjid, apa nih itu kotor ke masjidnya? Nuhman, sosok sahabat yang berangkat. Sampai di sana terjadi dialog antara Nuhman di Mukmin dengan sahabat-sahabat lain dengan Yazid. Negosiasi. Akhirnya tidak menemukan titik temu karena umat Islam mengatakan ya kita ini bukan mau ekonomi kalian, bukan. Kita mau menyampaikan agama Allah. Kalau kau terima, kau masuk Islam, maka kita akan tinggalkan negeri kalian. Kalau engkau nggak mau, ya engkau bayar jizya, saya model pajak. Tapi kita akan menjaga negeri Kalau ada yang nyerang, kita akan mengamankan. Saya jemaah. Ini yang ngomong pasukan yang cuma tiga puluh ribu ngomong semain pasukannya jumlahnya puluh ribu. Jadi benar-benar sebuah kekuatan. Gak takut mereka. Itu jumlah dua puluh ribu pasukan perang yang dikirim jemaah. Karena nanti di Nahawan jumlah mereka bisa sampai dua ratus ribu lagi pasukan. Dan umat Islam tidak pernah merasa takut. Mereka berbicara dengan penuh kewibawaan. Sampai disebutkan beberapa penulis sejarah menceritakan akhirnya marah yang namanya Yesus. Karena dia cuma punya tiga pilihan, masuk Islam, bayar jizya, atau perang. Itu jadinya. pilihan. Terus tanya, siapa yang paling mulia di antara kalian? dikatakan Mughirah bin Zura'ah. Mughirah bin Zura'ah apa yang paling mulia? Pikirnya Al-Mughirah dia bakal dibunuh. Dia ingin semua sahabatnya biar selamat. Aku. Sampai mengatakan kisah ini. Andai kata utusan itu boleh dibunuh, aku bunuh kalian semua. Cuma utusan itu gak boleh dibunuh. Terus apa yang paling mulia? Kata Mughirah, anak. Mughirah bin Zura'ah. Kata dia, sahabat yang lain keluar. Mungkin masuk. Dia pikir udah dibunuh, ya Allah Ternyata di tanah, ditaruh di kepalanya. Kau yang paling mulia katanya. Iya. Kasih. aku yang paling mulia? Iya. Kasih. yang paling mulia? Iya. Itu yang Maksudnya dia ingin menghinakan Al-Mughirah itu semua Sahabatnya sudah nungguin yang 12 atau 14 orang bersama dia. Kata dia bersyukur. Dia ngasih kita tanahnya Persia. Betul. Berangkat. Rusuh masuk kata dia. Apa yang kalian lakukan kata dia? Oh yang mengaku yang paling mulia kita kasih tanah kepalanya dan dia senang aja kata dia. Kata Rusuh. Rusum ini terkenal ahli munajim Menemukan raja laki itu punya ahli wujud. Ya dengan ilmu ilmu jin mereka itu Kata Rusdun, kalau mereka benar bawa itu habis negeri kita. Kejar mereka. Dikejar. Ternyata anak sudah mulai mental mereka dorong suara kita. Ya, dan benar. Di antara yang dikatakan oleh Kisah yang mengatakan Irji'u ila sahibi Kalian baru Lupain komandan kalian Komandannya saat itu lepas Wa'alimu Kasih tahu tuh dia Anni mursilun ilaihi rustum Hatta yadfinahu wa yadfinakum fi khandaqil qadisiyah sampai dan aku mengirim rustum yang akan menguburkan dia dan menguburkan kalian semua di parit Qadisiyah. Ketika sampai ke sana, sampai di Indonesia, apa yang mereka katakan? Kalau abshir. Begitulah wahai Sa'ad. Fawallahi laqad a'tana Allah mafatihul demi Allah. Allah telah memberikan kepada kita kunci-kunci kerajaan mereka. Jadi ucapan-ucapan itu membuat mereka tambah senang. Dan Nabi kita Muhammad SAW jauh sebelum peperangan terjadi, udah ngasih kabar gembira kepada kita. Jadi para sahabat itu udah dapat janji dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Dalam hadis riwayat oleh Imam Ahmad dari Al Bara bin Azib, Al Bara bercerita ketika kita menggali parit Khandaq tahun kelima Hijriah. Untuk ingat tahun kelima Hijriah dan kapan janjinya terjadi dan Allah Pada ketika kita gali ada sebuah batu yang tidak bisa kita hancurkan. Linggis, cangkul itu semua rusak. Fashtakaina dhalika ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kita mengadukan hal itu kepada Rasul sallallahu Nabi datang membawa mikwal. Mikwal itu antum tahu cangkul tapi linggis ujungnya. Apa namanya? Apa? Pan pancor, nanti pancor, Ntar pada nggak ngerti. Ya, antum tahu cangkul ada yang ujungnya itu memang untuk ngancurin batu. Saya model itu. Wa abhada al-mi'wal min Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Dia ambil itu pancong itu dari Salman al-Farisi. Wa qala bismillah. Nabi mengatakan bismillah bagi pukul kaki yang besar. Ketika dipukul sepertiganya hancur. Dan pancong tahu ketika besi kena batu yang panas memercikan api. Wa kharaja nurun adha'a ma adha'a baina labatai Madinah. Keluar percikan api, cahaya bukan cahaya yang kecil, nerangi kota Madinah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Allahu Akbar. أوتيت مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكان الساعة Kata Rasulullah SAW, Allah Akbar diberikan kepada aku kunci-kunci negeri Syam. Romawi. Negeri Syam, Yordania, Libanon, Palestina, dan Syria. Semoga Allah membantu saudara-saudara muslim yang ada di sana. Kata Rasulullah SAW, sekarang ini dari tempatku aku melihat istana-istana merah mereka. Aku bisa melihat kejadian ini umat Islam lagi mau digempur dengan pasukan kafir Quraisy yang jumlahnya 10 ribu atau 12 ribu. Mereka datang ke Madinah, umat Islam ketika itu dalam kondisi ketakutan, nggak tahu menang apa kalah. Tapi ternyata dikasih kabar gembira ini namanya optimisme yang harus dibangun di diri umat Islam. Dalam kondisi apapun optimis kita harus sama Allah Subhanahu wa taala. Allah itu berjanji. Selesai. Lalu Rasulullah SAW mengambil dan memukul untuk yang kedua kali, Dan sepertiganya hancur, tinggal sepertiga lagi. Fabarafat barfatun min jihati faris. Abaat ma baina labatayna. Muncul percikan api seperti kilat. Dan kilat itu munculnya di arah Persia, arah Irak sama Iran. Sama mana menanam kota Madinah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, Allahu Akbar. itu mafati hafaris. Allah Akbar diberikan kepadamu kunci-kunci Persia. Wallahi inni la usiru madai madail abiyat min makan hal. Aku bisa melihat dari tempatku ini istana madai istana kisah yang ada di mana? Yang nanti akan duduk pada waktu perang Nahal. Dari tempat itu. Wa akbar Jibril anna ummati zahiratun alaihim fa'abshir Dan Jibril memberitahu kepada aku bahwa umatku akan mengalahkan mereka. Dan berilah kalian dengan bantuan Allah. Cuma orang tinggal sisa satu lagi dibungkus kemudian hancur yang muncul cahaya di arah Yaman. Dan Rasulullah SAW mengatakan Allahu Akbar diberikan kepadaku kunci-kunci Yaman. Aku melihat pintu-pintu son'a dan kebakar. Ma'asyil Allah Allah itu tidak pernah dikerjakan. Dan semua yang disabdakan oleh Rasul SAW dalam hadis ini pada tahun kelima Hijriah semua telah terjadi. Salah satu dari para Tadi saya katakan Yazid Ashir memaksa Rustum untuk menjadi komandan. Karena dialah yang paling ditakutin oleh musuh-musuh. Kalau Rustum tidak berangkat, yang lainnya bakal pesimis. Tapi kalau Rustum berangkat, ya harapannya semuanya akan mau berangkat dan untuk berperang di sana. Rusum membagi tentaranya yang di depan itu dipimpin oleh Jarinius. Anda nggak tahu apakah Jarinius ini benar pengucapannya, karena ini nama nama Persia bukan bahasa Arab. Jajir, ada yang mengatakan Yes Jajir, yaitu nama Persia mereka. Jelinya sebagian depan membawa 40 ribu jumlah bagian depannya sudah lebih banyak dari jumlahnya tentang ratus. Kemudian Rustum membawa 60 ribu. Yang di sebelah kanannya ada Hurmuzah membawa 20 ribu dan ada Mahron bin Bahrom pemimpin mereka juga di sebelah kirinya dengan jumlah semuanya 120 ribu dan mereka membawa gajah-gajah yang besar. Selama ini perang belum pernah ketemu gajah. Ketemunya kuda-kuda. Ini ketemu gajah. Jumlah gajahnya ada yang mengatakan 30 ekor, yang mengatakan 33 ekor pada waktu itu. Akhirnya saat Nabi Abi Waqqas mengirim dua orang untuk mengetahui kekuatan musuh. Para jemaah tetap umat Islam itu butuh strategi untuk menang. Tidak semuanya pakai bismillah. Oh, yang penting bismillah. Yang penting ikhlas. Maka yang dikirim oleh saat Nabi Abi dua orang. Dua orang ini juga kirimannya Umar bin Kedua orang ini adalah Amr bin Ma'di Kariba wa Tulaiha al-Asadi. Dua orang ini pernah murtad. Amr bin Ma'di pernah murtad dan Tulaiha al-Asadi pernah mengaku jadi nabi. Itu bisa bayangin. Orang itu wajar berbuat salah. Namun dia melakukan kesalahan, namun tidak dosa-dosa dia bisa melakukan. Tapi kalau dia bertobat, bisa jadi dia lebih baik daripada yang belum bertobat. Orang yang masuk surga itu bukan yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi mereka adalah orang-orang ketika berbuat dosa. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله Amr bin Ma'di Kalibah ini dikatakan satu orang sama dengan seribu. sama dengan kuliah al-Asad. Dikirim sama sangat tidak terlepas karena jagoan-jagoan ini yang dikirim. Masuk menyusup ke barisan musuh. Sampai diceritakan Tulaiha al-Asad ini bisa ngambil kudanya Rustum. Bayangkan. Mungkin dia ada kuda yang bagus banget ya. Kebetulan dia katakan dia itu senang sama kuda. Dia ambil tuh Ketika diambil tubuhnya, musuh-musuh pada ketawa. Mengetahui ada yang masuk dipijat. Ini masih di antara dua. Ia berhadapan ya. Pasukannya Rustum itu di sebelah sungai yang di arah Irak. Pasukannya umat Islam di sebelah sungai yang di arah Jazirah Arab. Terus uh, Tuleha masuk ke sana ngambil kudanya Rustum. akhirnya dikejar yang ngejar dibunuh sama Zulaikha jadi ketika dikejar ternyata Zulaikha bisa mundur ya akhirnya yang ngejar ada di depan Itu bisa bayangin kan ketika orang dikejar kan dia akan kena ketika dilempar sama tombak atau apa tapi dia malah muterin musuhnya jadi di depannya dibunuh yang kedua sama seperti yang ketiga nggak dibunuh, ditangkap sama Kemudian ditangkap di bawah untuk diperiksa Si pasukan Persia ini cerita, kata dia kalian ini siapa sih? Tadi kata dia yang ngejar orang pertama yang ngejar itu di pasukan kita dia itu sama dengan seribu tentara kita. Dan ternyata kalah sama dia. Yang kedua sama sama dia. Dan ternyata masih saudara, masih sepupuan sama dia. Dan aku pun tidak lebih dari kehebatan mereka. Subhanallah. Katanya saat aku nggak mau cerita tentang itu. Aku mau cerita berapa pasukan kalian. Kalau tidak mau aku? Tidak. Laporan jumlahnya sekian yang memimpin bagian ini siapa yang memimpin bagian ini siapa yang dia lalu dia masuk Islam dia melihat kadang-kadang kalau kita baca sejarah kayaknya sesuatu yang mustahil hayalan seakan-akan tapi itu yang terjadi nah, sudah terbukti di masa Rasulullah SAW 300 melawan 1000 di perang Badar mana yang menang Tiga ratus. Antum bagaimana pemuda-pemuda pada waktu itu? Adiknya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika perang Badar. Anda lupa namanya, kalau nggak salah Amir atau Amir ya, Ibn Abi Waqqas. Ketika perang Badar sama Nabi ditolak SAW. Karena ini mau perang, awalnya kan bukan mau perang, tapi ternyata ada peperangan. Ketika ditolak suruh pulang, nangis nih. Ketika itu umurnya baru 16 atau 17 tahun. Ketika nangis sama Rasulullah SAW, iyalah kau boleh Kita saat dengan dua kos, aku yang masakkan pedang buat adikku berarti. Karena dia belum biasa pakai pedang. Tapi dia mau perang. Dan mati syahid. Jadi mereka nggak takut sama yang namanya kematian. Nggak ada yang mengatakan anak belum suat, ustaz, anak belum belum, belum kahwin nanti banyak tanggungan Rasul gitu. Masyur ikhwah rahimakumullah Pulang bawa berita dan bawa tawanan itu Maka akhirnya Akan terjadi sebentar lagi negosiasi Rusuk itu kepingin nggak terjadi peperangan, Dia masih ngerasa Kalah nih kita Dia ahli nujum dan dia panglima perang yang sudah mencoba peperangan berulang kali dengan Romawi. Menang-menang terus menghadapi Romawi. Menghadapi orang Islam yang baru belajar perang kan. Umat Islam jumlahnya 30 ribu sampai 60 ribu. Berapa mereka harus makan tiap hari? Disebutkan satu ekor onta itu untuk 100 orang. Berarti kalau 32 ribu, berapa ekor onta yang harus kita di tiap hari? Berapa? 320 ekor onta. Umat Islam belum punya apa-apa menurut ini. Maka apa istilahnya kalau dihitung logistik ya makanan itu mereka bingung mereka hanya saatnya lolos sendiri mereka ke kampung-kampung Persia untuk cari logistik makanan buat mereka disembunyikan sama orang-orang. Negeri yang umat Islam sampai ke sana itu itu sudah dibawa kekuasaan kaum muslim tapi mereka berontak. Karena mereka melihat kekuatan Persia ini kira-kira bisa untuk mengalahkan umat Islam, maka mereka berontak. Didatangi Umat Islam minta bantuan logistik nggak dikasih. Dilihat di kampung itu nggak ada nggak ada kambing atau sapi sama sekali. Ini disebutkan dalam beberapa buku nihai bidaya bidaya atau dan lain itu ada suara sapi dari tengah hutan mengatakan kadaba aduwullah Allah yang berbicara mungkin jin-jin yang masuk Islam yang mereka tahu dengan tempat disembunyikannya sapi-sapi lalu umat Islam masuk ke hutan ternyata sapi-sapi diletakkan di hutan dikirim umat Islam ratusan bahkan ribuan Nanti pada hari lainnya terdekat pantai mereka. Jadi hari-hari itu disebut ada yang namanya Yomul Abakir. Karena tiap hari mereka pesta sapi barangkali umat Islam. Besoknya makanannya ikan, macam-macam. Akhirnya mulai terjadi negosiasi. Rustum meminta dikirim, kau kirimlah orang untuk negosiasi. Dikirim satu orang, tiap hari satu orang. Yang pertama dikirim Rif'i bin Amir. Rif'i bin Amir ini disebutkan para ulama, dia menjumpai Rustum dengan baju yang tambalan. Bajunya itu ditempel. Pedangnya itu dibungkus sama kain. Bukan pedang yang apa? Yang bagus, yang mahal. Mereka miskin, Dengan naik kuda, kudanya itu pendek. Ya model kuda pun bukan kuda poni, kuda yang kecil kan ada jenis kuda kuda yang kecil kemudian ekornya kecil, model buntung. Dia masuk. Subhanallah. Rustum di dalam istananya, ya tenda yang besar, ya dibikin di sana dengan permadani. Kita tahu Persia terkenal dengan pernah permadani, permadani mereka. Itu Rustum masuk, nggak urusan sama permadani, sama kudanya Kemudian dia ikat kudanya di bantal-bantal yang yang permata mutiara di situ. Diikat di situ dan dirobek untuk menunjukkan bahwa umat Islam itu bukan mau kayak gini. Kita itu tidak terpana dengan harta kalian. Kita datang bukan untuk cari harta kalian. Lah, nggak ada nilai nilainya dunia ini. Maka mulai terjadi dialog antara Ripri sama Rusu. Dia yang penerjemah. Ditanya sama Rasul, Maja abiku. Kalian datang ngapain sih? Huh? Allah ja'a bina. Terus Allah yang mendatangkan kita. Wa huwa Dia mengatakan Allah ja'a bina agar apa? ibad ila Agar kita mengeluarkan orang yang menyembah manusia yang biasa mereka menyembah makhluk agar mereka menyembah Allah. Wa min juril adyan ila adil Islam. Allah mendatangkan kita agar kita mengeluarkan orang dari kezoliman agama-agama yang ada menuju keadilan Islam. Wa min binid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Dan agar kita mengeluarkan orang dari kesempitan dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Itu sebabnya di sini kita tahu tujuan jihad itu apa. Bukan untuk ngebom sana, ngebom sini. Oh jihad hancur. Tujuannya itu untuk mengajarkan kepada manusia tentang la ilaha illallah. Agar mereka tahu dengan hakikat agama Allah. Dicerita dengan diutusnya Rasulullah SAW ya, dulu kita ini uh, hidup susah ya, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW kita tahu mana yang benar mana yang salah lalu dia mengatakan nih kalau kalian masuk Islam kita tinggalkan negeri kalian kalau kalian nggak mau ya kalian bayar ya. Kalau nggak mau, terus ya. itu kita udah dengar apa yang kalian inginkan. Boleh kita kundali perangnya kapan? Boleh kita ribet. Aku jamin engkau tiga hari. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tiga hari dari sekarang. Ini emangnya pemimpin mereka. Saya maksud. Bukan. Tapi kita ini umat Islam yang bawah mewakili yang atas. Sama kita gitu, nggak ada perbedaan Sudah selesai. Lalu ngobrol sama teman-temannya. Terus kau lihat bagaimana pembicaraan dia, betapa bagusnya, betapa cerdasnya dia. Mau nyari suku dia, kita nggak usah perang nanti gimana nanti nanti pengecut Udah besok minta lagi, dikirim orang lain. Mana yang kemarin? Yang kemarin kata dia, sekarang harinya anak, tugasnya anak. Yang kemarin udah selesai tugasnya dia. Pemimpin kita itu ingin gantian memang kita. Sama ucapan Hari ketiga minta orang lain yang dikirim Al-Mughirah bin Syubah. Antum Mughirah bin Syu'bah ini sahabat Nabi. Ini semua sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang pertama menjaga Rasulullah SAW. Mughirah bin Syu'bah ini pernah suatu hari ketika terjadi negosiasi antara Rasulullah SAW dengan orang kufar Quraisy pada waktu tahun 6 Hijriah. Negosiasi Nabi Muhammad SAW mau umroh cuma nggak boleh umroh. Yang terkenal dengan Bayatul Ridwan, Hudaybiyah pada waktu itu itu Mughirah bin Syu'bah berdiri di belakang Rasul SAW, di samping Rasul SAW. Dengan ikat kepalanya dan dia tutup wajah. Yang nego itu pamannya. Pamannya Mughirah bin Syu'bah. Namanya Rasul Suhail itu Dia nego. Ketika negosiasi, pamannya ini megang jenggotnya Rasul SAW. Ya Rasulullah Muhammad dipegang jenggot. Apa kata? Mughirah dipukul sama kita. Eh, tarik tanganmu sebelum tanganmu nggak kembali lagi kepadamu. Ini mah adalah kasar banget dengan kata pamannya nggak tahu kalau itu Dipukul sampai tiga kali. Tanya siapa dia ini? dia ini Mughirah bin Syu'bah keponakanmu. Ini keponakan anak dia. Mungkin lebih Syu'bah ini ternyata dia pernah ke Romawi atau ke Persia. Dia membunuh teman-temannya. Berarti belum masuk Islam. Akhirnya Kobilahnya itu mau terjadi perang. Pamannya yang nanggung bayar diahnya orang-orang yang dibunuh oleh Mughirah bin Syu'bah. Kata pamannya, kau tahu aku belum selesai membayar utang-utangmu. Dia aja Mughirah bin Syu'bah. Jadi gayanya dia itu subhanallah. Ketika masuk menghadapi akhirnya pamannya masuk Islam. Pamannya akhirnya masuk Islam dari Taif dia ya, Mughirah bin Syu'bah Al-Thaqafi dari Taif. Pamannya masuk Islam dan pamannya ketika berdakwah mengajak kepada Islam dibunuh oleh kaum pamannya. Radhiyallahu taala. Al-Mughirah bin Syu'bah ketika masuk menjumpai Rasul itu duduk di istana di singgah sana. Kalau hari pertama Hari pertama Rizki itu duduk di tanah. Hari ketiga dia duduk si Mughirah di singgasanya Rasul. Pada ditarik sama orang-orang. Pasti dia. Kata Rasul biarin dia. Kata Mughirah, kita ini anak kita pintar semua. Kita ini di kaum kita sama, nggak ada beda sama yang di atas. Kalian tuh nyembah pemimpin-pemimpin kalian. Pemimpin-pemimpin kalian itu merasa menjadi Tuhan buat kalian. Itu si Mughirah ingin berdakwah di tempat itu. Duduk bersama bersama Rasul. Nanti tinggal satu hari, ini hari terakhir. Merasa nggak takut sama sekali. Sudah. Subhanallah. Akhirnya pulang Mughirah bin Syu'bah meninggalkan rasa takut di diri mereka. Menjadi orang besok. Sebuah strategi yang belajar dari kekalahan umat Islam nggak boleh nyebrang sungai. Karena udah kalah ketika nyebrang sungai. Rusum ke sungai. Kata dia, kalian yang nyebrang, apa kita yang nyebrang? Jadi jembatan yang buat nyebrang jamaah itu sudah dikuasai umat Islam. Jembatannya sudah dikuasai umat Islam. Kata Rusung sama saat, Imma an ta'budu ilayna wa imma an na'budu ilaikum kita yang nyebrang atau kalian nyebrang? Kata saat kalian yang nyebrang, jumlah kalian lebih banyak atau kalian yang nyebrang? Kalau gitu ya udah tinggalkan jembatan itu biar kita nyebrang. Enggak, nyebrang jembatan itu milik kita. Kalian cari cara lain nyebrang. Dan dulu model perangnya kan memang janjian ya. Model perangnya itu janjian memang ketemu di tempat ini ya ketemu di sana gitu. Ya udah, akhirnya semalaman Pasukannya Rustum ini cari sungai yang dangkal, akhirnya di ya apa istilahnya? Diumbruk apa? Diuruk. Diuruk. Ini yang mau nyebrang ini 120 ribu. Diuruk jalannya dibikinkan air lain buat sungai itu. Akhirnya mereka nyebrang Ketika besoknya mau perang ini saat tidak bisa memimpin perang karena dia kena penyakit bisul, bisul semua di belakang dia, nggak bisa duduk di di kuda dia. itu bisanya tengkurap cuma. Bayangkan ujian buat tentaranya. Ini pemimpinnya bisulan gitu. Ya. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas ngirim Khalid bin Arfaqah untuk jadi gantinya Sa'ad. Ketika Khalid diganti, terjadi gejolak di pasukannya. Banyak yang nggak setuju dengan Khalid bin Arfaqah. Sebagian dikatakan Abu Mihjan, sahabat Nabi. Yang merasa kok dia diutus gitu, ribut ini Tapi akhirnya Abu Mihjan ini ada di luar riwayat. Abu Mihjan ini di penjara sama saat, ditahan sama saat karena dia menolak kepemimpinan Khalid bin al Penyebab kedua karena dia minum khamr. Ya, dan masalah minum khamrnya Abu Hijaz ini dilakukan oleh sebagian ulama tapi sejarawan mencatat hal itu. Seakan-akan sudah diterima benar kalau itu memang itu. Akhirnya dia tobat. Sebagian sahabat taat ya udah kalau memang saat enggan memilih dia jadi pemimpinnya kita harus tahu saat berjamaah saat mengatakan besok nih setelah sholat zuhur apa kata takbir yang pertama yang ada yang nyaman kalian siap-siap semua takbir yang kedua kalian juga ada yang menyerang takbir yang ketiga kalian naik kuda nyaman yang keempat baru Di antaranya saat dilakukan buka puasa sampaikan kepada mereka adalah firman Allah di surat Al-Anbiya ayat 105. Allah mengatakan walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikr anna al-ardha yarithuha ibadiy salih. Dan telah kami ditetapkan di dalam Zabur setelah dan Ustaz katakan dalam Quran tadi bahwasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh. Para ahli-ahli membaca Al-Quran itu membaca surah Al-Anfal mereka pada waktu itu. Mereka benar-benar membakar semangat pasukannya untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa Kejadian itu terjadi pada tanggal 13 Syawal. Hari pertama. Hari pertama terjadi peperangan sampai malam hari. Umat Islam khususnya dari kabilah salah satu kabilah yang ada pada waktu itu al asad di nggak itu terbunuh 500 orang karena mereka di depan menghadapi gajah-gajah di diinjak-injak sama gajah. Mereka bingung. Hari pertama itu harinya milik milik orang-orang Persia. Akhirnya para sahabat keesokan harinya bingung gimana nih untuk melawan gajah. Di hari kedua itu ada tambahan pasukan. Pasukan itu datang dari Syam yang ditunggu berhari-hari tanggal 14 Syawal datang Al-Qaqa ibn Amr ad ini Kita lihat at ini pada masa itu. Bagaimana mereka memimpin pasukan. Al-Qaqa ibn Amr ini bawa pasukan jumlahnya seribu. Cuma seribu. Pasukan yang sudah ada 32 ribu. Ini seribu sedikit lah. Nggak ada nilainya. Maka akhirnya Al-Qaqa mereka ini baru belajar perang entah belajar dari mana strategi perang mereka Al-Qaqqah bin Amr at ini membagi pasukan yang seribu sepuluh sepuluh. Ada yang mengatakan seratus seratus, ada yang mengatakan sepuluh sepuluh dalam manusia. Yang pertama sepuluh orang, ya. Perintahnya sepuluh orang ini berjalan sambil berusaha mengobarkan debu ada tidak kelihatan berapa jumlahnya. Ketika debunya mau turun, pasukan yang selanjutnya datang. Jadi debu itu nyambung terus. sepuluh sepuluh. Jadi berapa kali? Seratus Pasukan kaum muslim melihat, Masya Allah banyak banget bantuanmu. Yang orang-orang Persia juga kayak gitu. Uh, kata ini. Kalau satu orang seratus, udah berapa? pasukan mereka. Padahal jumlah mereka cuma seribu. Al-Qaqqar Ibn Amr tadi dikata Abu Bakar Siti pernah mengatakan la yuhzamu jaishun fihi mithluha Gak akan kalah tentara yang ada terpokok kokoh yang dikatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya suaranya kokoh itu lebih baik suaranya dari seribu tentara, suaranya doang Andungkan suara yang keras itu memiliki pengaruh kepada musuh. Ketika kita menghadapi orang, kadang-kadang kita marah sama orang, yang ngangkat suara, orang itu langsung lemah gitu. Kok, kok itu kalau menjerit, pasukan musuh itu jadi keju. Dan itu terjadi, makanya kok, kok ketika datang, di hari kedua ini langsung kokoh nangka Siapa yang mau perang tanding sama Ini mau mulai lagi perang. Muncul Haji dari pasukan Persia. Ditanya sama kokoh. Man anta? Itu siapa ini? Ini saling tak kenal aja malam mereka. Kalau sekarang mungkin kita bisa tahu pasukan musuh, presidennya, wajahnya kayak apa, Panglimanya kayak pada TV ada foto khususnya. Dulu nggak ada. Jadi ini sabar. Katanya Bahman Jadwe. Di sini kok ingat dengan peristiwa jembatan. Peristiwa jembatan yang 4000 pasukan kaum muslim mati itu panglimanya dia. Bahman Jadwe Ketika ingat dengan kejadian itu, maka kok kok nggak tahan. Dia langsung berteriak mengatakan, Ya la zarat Abi Ubaid, wa sulaitu ashab al-jisr. Suaranya aja seribu pasukan bisa takut, apalagi ini sendirian dia. Dengar jeritannya kokoh, langsung diambil pedang sama kokoh, dikepas mati. Akhirnya banyak lagi Siapa yang mau perang Tuhan? Muncul pemimpin mereka. Bapak mengatakan, Maju baris! Selain bertanding sama anak. Muncul dua orang. Yang satu namanya Bayruzan, yang satu namanya Bantuan. Dua pemimpin dan sama dua-duanya mati di hadapan pasukan mereka. Maka hari kedua umat Islam sudah tahu caranya bagaimana nganu bagaimana menjatuhkan gajah-gajah. Jadi dipotong di atas gajah itu kan ada model kotak ya, peti. Jadi pasukannya itu kan naik di atas peti. Jadi mereka malai umat Islam dengan injekin umat Islam pada waktu itu. Akhirnya dilakukan dipotongin petinya. kokoh. Hari kedua itu ya tetaplah umat bisa menghadapi sesuatu yang berat tapi bisa mengalahkan sedikit dari orang-orang Persia. Dan di hari ketiga Ingat hari kedua itu hari datangnya kokoh. Hari-hari kedua, tanggal 14 Syaban. Pada waktu itu ada sebuah kisah yang memilukan Al-Khansa. Khansa ini penyair jahiliyah yang masuk Islam di akhir-akhir kehidupan Rasulullah SAW. Dulu Khansa pernah punya saudara lelaki yang mati di medan perang. Itu Khansa menangisi adiknya atau kakaknya sampai kepingin bunuh diri. Kata Khansa, andai kata tidak banyak orang yang menangis di sekitar, aku mungkin sudah bunuh diri. Karena dia besar terbebani dengan matinya saudara. Tapi di perang Qadisiyah, pada punya anak empat. Anak empat itu pada malam hari yang dikasih nasihat, anakku, besok kalian jangan mundur. Kalian maju ke depan. Dan itu berjuang untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dibakar semua anaknya empat itu masuk. Dan empat anaknya mati semua. Ketika dapat berita tidak seperti tatkala mendapat berita kakaknya meninggal. Inilah iman yang merubah hati seseorang. Kata Khamsa, Alhamdulillah, alladhi syarrafani biqatli. Sedang puji dari Allah Jalla Jalalu yang memberikan kemuliaan aku dengan kematian mereka di jalan Allah. Semoga aku dikuburkan bersama mereka. Hari kedua ini muncul Abu Mihjan. Abu Mihjan itu di tahan di belakang istana saat saat itu ya tetap dia tengkurap melihat pasukannya menyuruh pasukan untuk ke sana untuk ke kiri untuk ke kanan Abu Mijan terkala terdengar suara pedang yang berhantam dengan pedang jadi seharian itu yang terdengar cuma besi ketemu besi sebagian sejarawan mengatakan seperti pasarnya pandai besi jadi suara besi-besi doang yang terdengar suara jeritan kuda Abu Mihjan ini subhanallah dia itu tentara yang hebat tapi gara-gara melakukan kesalahan di tahap ketika dia dengar suara kuda suara besi itu gak tahan dia ingin perang akhirnya datang istrinya sama, Salma ada yang mengatakan bukan Salma tapi ibunya budaknya saat bin Abdul yang mengatakan Salma kata dia tolong menikahkan aku kata dia. aku kepingin perang kata Yazid enggak aku berjanji kalau kau bukakan aku nanti aku akan balik kalau aku masih hidup aku akan balik dan aku akan kembalikan ikatan itu ke kaki dan ke tangannya. enggak akhirnya sama masuk masuk ke tenda Lalu dia mikir-mikir, dia balik lagi, udahlah aku ini kau. dibuka. Dia nggak punya kuda, yang dipakai kudanya saat di dua kos. al -Balqah. Tunggu. Muncul di sebelah kanan. Nanti dia muncul di sebelah kiri. Karena pasukan umat Islam ini butuh semangat. Gitu. Selesai saat melihat, itu kayaknya kudanya kudanya aku. Dan gerakannya, gerakannya Abu Mejan. Kalau Abu Mejan nggak ditahan, ya aku akan mengatakan itu Abu Mejan Dan aku akan katakan kudanya itu Al-Balqa, kudanya aku. Udah, selesai hari itu perang sampai malam jemaah. Hari kedua Saat melihat kudanya berkeringat. Oh, habis dipakai kudanya. Ya tanya. Betul, saudara Abu Mejan dia berjanji tidak akan melakukan dosa lagi, dia tidak akan minum minuman keras lagi, selesai waktu itu dilepaskan pada saat dia dilepas. Hari ketiga, Al-Qaqaq berpikir nih umat Islam sudah mulai semangatnya runtuh. Dua hari berturut-turut. Kalau yang pasukan orang-orang Persia bisa gantian perang. Jumlah mereka banyak. Ini capek, besok masukan baru yang perang. Jadi masih fit. Ini umat Islam ya itu itu lagi yang perang itu. Maka di sini Al Faqqah ibn Amr Adam ini dia berpikir membuat sebuah strategi. Akhirnya kira-kira ada seribu orang itu disuruh pergi sama kokoh meninggalkan markas Disuruh besok pagi datang lagi ketika matahari terbit seakan-akan pasukan tambahan. Padahal tetap pasukan yang kemarin. Tapi ini namanya perang itu al-harbu hut'ah. Perang itu harus kayak gitu. Karena ketika itu sedang menanti bantuan yang dipimpin oleh Hashim bin Utbah dari Syam. Terlambat. Kok kok bisa datang kemarin? Yang Hashim bin Utbah nggak datang datang. Disebutkan Hashim bin Utbah ini membawa 5000 tentara. Maka ketika pasukan tipuan kok ini bertakbir, wah, ternyata pasukannya Hashim bin Utbah nyampe juga. Akhirnya berperang pada hari itu. Saat kembali mencari kelemahan gajah, karena masalah yang paling besar di gajah. Umat Islam bisa membuat tipuan seperti gajah, Jadi bikin onta-onta itu dikasih kerudung. Ontanya dikasih kerudung, kasih macam-macam supaya gedenya kayak gajah. Ya, ya harus berpikir mereka pada waktu itu. Dan betul, gajah-gajah itu ketemu sama onta yang lebih tinggi, itu pada takut gitu. Akhirnya bertanya kepada salah satu pasukan Persia, pasukan Persia yang sudah masuk Islam, dikatakan kelemahan gajahnya di mana? Di matanya. Kok cukup ada dua panglimanya gajah. Gajah itu kan juga ada panglimanya. Jadi gajah-gajah yang lain itu ikut sama panglimanya ini. Ada dua panglimanya. Kalau yang dua ini kena, insya Allah semua gajah itu akan kabur. Betul. Akhirnya saat Sa'ad Nabi Abi Waqqas memerintahkan kepada beberapa sahabat yang gagah-gagah untuk bisa menusuk matanya gajah. Dan dua gajah besar itu ditusuk. Bayangkan gajah itu warnanya putih. Dan pemimpinnya. Ditusuk matanya dua gajah ini akhirnya kabur dua gajah. Semua gajah ikut. Tuhan bisa bisa membantai mereka sampai malam perang. Sampai hari esoknya Al-Faqah melihat Allah ini sudah akan ada kemenangan dan pada tanggal 16 Syahbat tahun 14 Hijriah pasukan umat Islam bisa sampai ke tendanya rusuh. Hilal bin al dia sampai ke tendanya rusuh. Ya udah rusuh melihat bala tentaranya terbunuh, dalam kondisi ketakutan dipenggal kepalanya Rustum oleh Hilal bin al dan dia menjerit mengatakan Hotel tu Rustum warabil Ka'bah. Rustum tahu aku bunuh demi Tuhan yang Ka'bah. Pasukan Persia langsung lemas. Umat Islam pada waktu itu membunuh banyak tentara Persia dan tentara Persia itu karena karena takutnya kepada tentara orang Islam sebagian itu pakai rantai ya, Jadi tujuh orang pakai rantai supaya nggak kabur. Karena dilihat umat Islam ini dari kemarin tetap aja mau perang. Pikirnya kan udah kecapean, mungkin mereka pergi enggak. Jadi kira-kira ada 10 sampai 30 ribu yang pakai rantai. Semuanya mati. Karena kalau satu jatuh di sungai, semuanya jadi. Satu terbunuh, semuanya akan tetap. Dunia pada waktu itu menanti berita tentang peperangan ini. Orang-orang Romawi juga menanti siapa yang menang. Karena itu perang penentuan. Umar bin Khattab di kota Medina tiap hari ketiga. Sampai. Akhirnya berita gembira itu datang Bahwa umat Islam menang dan kemenangan itu berlanjut sampai turunnya hancurnya negara Persia. Jadi sampai ke Madani, sampai ke Iran. Itu melihat kenapa orang-orang Persia benci sekali kepada Umar bin Khattab. Negeri mereka itu habis, habis sama sekali. Kalau Romawi sampai hari ini masih ada. Tapi Persia secara agama, agama penyembah api itu ada. Kemudian secara politik mereka, kekuasaan negara Sasania habis pada waktu itu. Karena Allah Jalla Jalla memberikan kemenangan kepada umat Islam. Para jemaah, itu sejarah. Oleh kita senang membaca sejarah. Kita bangga. Ternyata jumlah umat Islam yang sedikit bisa mengalahkan jumlah musuh yang besar. Tapi sekarang jumlah umat Islam yang banyak musuhnya sedikit. kau umat Islam. Apa penyebabnya? Umar bin Khattab radhiyallahu taala pernah mengurus pasukan perang Ketika pasukan ini mau berangkat, ada satu orang disuruh pulang sama Oh pulang. Ternyata anak ini terkenal durhaka sama orang tua Disuruh pulang. Umar berpesan, Innakum la tunsaruna bi'adadikum wa uddatikum. Kalian ini dimenangkan sama Allah bukan karena jumlah kalian. Bukan karena persiapan kalian sendiri. Wa innama tunsaruna bittaqwa. Kalian ini dimenangkan oleh Allah karena ketakwaan kalian. Fa'idha kuntum fil maksiyati sawa. Kalau ternyata kemaksiatan kalian sama dengan kemaksiatan musuh kalian. Maka musuh kalian akan mengalahkan kalian dengan jumlah mereka dan persiapan mereka. Perang Malaysia jumlahnya musuh 120 ribu. Dan jemaah. Mereka memang kerjanya Perang. Karena udah terkenal Romawi sama Persia ini perang. Terus mereka punya tentara. Dan Romawi punya tentara, Persia memiliki tentara. Sedangkan umat Islam bukan tentara. Kan? Maka kita tidak akan kembali menang. Kecuali dan satu. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Kembali kepada Islam. Bukan cuma antum yang di masjid, tapi yang di sebelah-sebelah rumahnya. Kita bagaimana berusaha menyadarkan saudara-saudara kita yang muslim. Bahwa saya kita diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk memperbaiki rumah kita. Bukan untuk meluaskan lahan kita. Maka pengajian-pengajian harus dijalankan. Al-Irsyad. Ini masjid Al-Irsyad. Betul tentu tahu dulu Aisyah itu penipunya majalah Arab. Kapan? Dulu. Sebelum mereka tentu tahu dulu kalau orang-orang yang belajar di sekolah Aisyah semuanya lulusannya bisa bahasa Arab. Lulus SD saya tidak bicara lulus pesantren, lulus SD nggak ada pesantren. Masa itu nggak ada pesantren? Saya masih ingat ketika membaca sejarah Sulkati, lulusan lulusan Aisyah itu menjadi menteri pertama, menteri agama pertama di Indonesia. Siapa menteri agama pertama Indonesia? Jamaah, Siapa menteri agama pertama Indonesia yang lulusan Al-Irsyad? Ana izin iya. Siapa? Hamka. Hamka. Osmanlı Reşat Muhammadiyah, ada هذا شيء H.M. Rashid H.M. Rashid itu namanya dulu Syarifi diganti sama Syekh Ahmad Surgati jadi Rashid itu yang pertama sekarang semakin jauh pendidikan-pendidikan kita ya mudah-mudahan masih bisa insya Allah harapan anak kita mulai memiliki kembali orang-orang berbahasa Arab. Mau antum punya orang bahasa, punya majalah bahasa. Antum bisa bayangkan jumlah orang Chinese di Indonesia berapa sih? Dan antum kalau masuk ke pesawat Garuda, di situ disediakan koran berbahasa Mandarin. Tapi nggak ada orang berbahasa Arab. Padahal kita 200 juta Muslim. Bahasa persatuan kita itu bukan bahasa Indonesia. Orang Indonesia oke okay, bahasa persatuannya bahasa Nusantara bahasa, tapi nahnu muslimin bahasa persatuan kita apa? Bahasa. Kita kalau berangkat ke Eropa akan dengar imam mengatakan sawu sufu bakum. Masya Allah. Imamnya akan bertakbir Allahu Akbar Subhanallah Gak salam lagi Ketemu kita Assalamualaikum Apa kabar? Alhamdulillah Ini bahasanya satu lagi Maka tidak ada cara lain kecuali kita kembali ke agama Allah Untuk apa? Untuk masuk surga Karena hanya ada satu jalan menuju Allah Islam Hada wallahu ala bisawab yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga masjid ini menjadi masjid yang makmur, yang penuh dengan para penuntut ilmu. Jadi antum usahakan kalau datang ke kajian itu bawa orang lain, bawa orang lain. Siapapun kajiannya datang pula ikut ikutan sekali ya ikutan. Datang kajian Orang tua bawa anaknya, anak bawa orang tuanya, suami bawa istrinya, istri bawa suaminya. Karena kita harus bersama-sama. Kita nggak mungkin sendirian bisa menegakkan agama Allah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Dan selesai mana panitia? Ini panitia ini tidak di Malaysia. Jemaah, Anak ditinggal sendirian di sini. Ada pertanyaan? Wah aja tadi nggak diumumin. Iya, kayaknya panitia belum biasa ada kajian. Udah berapa kali kajian di sini? Baru pertama. Masya Allah. Baik, pertanyaan tertulis ya, Ma. Antum yang mau tanya tertulis. Kenapa? Anak terus terang. Anak lebih suka pertanyaan tertulis. Karena kadang-kadang ada pertanyaan anak nggak bisa jawab. Kalau tertulis itu enak, anak tahu nggak bisa jawab. Kalau langsung kan enak ya, kalau nggak bisa jawab. Dia problem satu ayat syukur. Ya, ini ada beberapa pertanyaannya. Jadi pertanyaannya kadang-kadang macam-macam. Yang bisa anda jawab anda jawab. kalau di Musa bolehkah doa pakai bahasa Indonesia di setuju? Dan bolehkah doa menggunakan ayat Al-Quran ketika sujud? Ya, kalau kita bicara doa, doa itu salah satu senjata yang paling mulia. Kita sebagai umat Islam usahakan doanya bukan hanya untuk diri sendiri. Kita lebih sering mendoakan ana wali wa liwalidayya warhamhuma Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Buat kita, buat keluarga kita, kadang-kadang kita lupa buat negeri kita. Kita lupa buat umat Islam. Jangan meremehkan doa. Allah mengatakan udruni Kau minta aku kasih kata Allah. Di antara tempat-tempat mustajab adalah dalam kondisi sujud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ida rakaatu fa'abdimu fihi Kalau kalian sedang ruku, kalian agungkan Allah. Baca subhanallah rabbiyal Wa idza sajadtum fa'athiru fihi Kalau kalian sedang sujud banyakin doa. Kenapa Bapak minun ayus saja? Karena ada harapan besar doa ketika sujud dikabulkan. Maka khususnya ketika sujud antum doakan yang untuk maslahat orang banyak. Doakan ya masjid ini, masyarakat sekitarnya, Pekalongan, Jawa Tengah, Jawa, Indonesia, tuh pemimpin-pemimpin kita. Kita nggak pernah doakan pemimpin kita. Maka yang banyak pemimpin kita yang korupsi. Aku doain supaya dapat hidayah. Terus boleh nggak doa pakai bahasa Indonesia Ustaz? Kalau kita mau doain pemimpin umumnya, nggak pakai bahasa Ada khilaf di antara para ulama tentang doa ketika sholat. Apakah harus berbahasa Arab? ataukah harus dengan doa yang diajarkan Rasul SAW atau boleh dengan bahasa Arab kalau antum bisa bahasa Arab maka antum pakai bahasa Arab dan usahakan doa yang diajarkan oleh Rasul SAW karena orang Arab pun berdoa belum tentu doa itu ada di dalam hadis Rasul SAW umpamanya ini orang berdoa Allahumma ini as'aluka fajiru Wah Messi, wah mana lembaga Dia minta pajero bawahnya atau minta mobil-mobil lainnya. Nggak ada disebutin dalam hadis Rasulullah SAW doa minta mobil bawahnya. Tapi dia pakai bahasa Arab karena orang Arab. Ada pun yang nggak bisa bahasa Arab, Insya Allah pendapat yang roji boleh berdoa pakai bahasa Indonesia. Tapi bukan mengganti bacaan sholat dengan bahasa Indonesia. Subhan Rabbil Adimi, Subhan Rabbil A'la ya tetap bahasa tapi tatkala berdoa memiliki permohonan, tatkala itu kita berdoa, ya kalau kita nggak bisa memang. Itu bagian tidak bisa. Kemudian nanti lebih banyak baca doa Rasul SAW. Hafalinnya. Karena apa? Karena doa Nabi itu pendek tapi isinya luas sekali. Kita doanya panjang, mulai pakai bahasa Indonesia Allah, aku kepingin rumah ya Allah yang di jalan ini, yang luasnya sekian, yang rumah gentengnya. Kita minta detail yang minta apa? Satu yang diminta, rumah dari tadi itu. Rasul SAW sekali doa yang diminta banyak. Allah inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal Kita doa berapa baris tapi yang diminta itu satu. Maka kita belajar dari doa Rasulullah SAW. Bagaimana doa yang disebutkan dalam Al-Quran Karim? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nuhitu an akra al Quran wa ana sajid. Aku dilarang membaca Al Quran dalam kondisi sujud. Tidak boleh kita baca Al Quran dalam kondisi sujud. Tapi gimana dengan doa yang di dalam Al Quran Karim? Bagus. Doa di dalam al Qur'an Karim, kalau kita membacanya sebagai doa, boleh. Ingat, membacanya sebagai doa. Bagaimana kita membedakan membacanya sebagai doa dan membacanya sebagai Al-Quran? Membaca yang sebagai doa, dia tidak mengharapkan pahala dari setiap huruf. Karena kita tahu baca Quran itu setiap huruf dapat sepuluh. Kalau kita mau anak mau baca Robbana, sekalian dapat pahala bacaan Al-Quran dari nggak boleh berarti kita baca Quran. Wa oh, ya Rabbana atina fid dunya Tapi kalau kita membaca sebagai doa, maka nggak masalah. Bukan sebagai Al-Quran, tapi sebagai sebuah doa. Ustaz perang penentuan Kondisi umat Islam sekarang harus bagaimana? Cara mempraktekkan para jamaah rahimahumullah dan tidak kita sebuti bahwa kita membaca sejarah itu untuk belajar apa seharusnya kita lakukan kenapa mereka menang kenapa mereka kalah kenapa orang-orang Persia hancur dan kenapa umat Islam pernah hancur? Ternyata kehancuran itu sebabnya kemaksiatan. Di perang Uhud hanya satu perintah Nabi yang mereka langgar. Terbunuh 70 sahabat. Rasulullah SAW terluka sampai berdarah-darah pipinya SAW. Ah, sekarang dengan tumpukan dosa-dosa ini, apa mungkin kita menang? Apalagi musuh-musuh Islam berusaha untuk merusak Islam sendiri. Ada berapa aliran di Indonesia. Aliran itu tiap tahun bertambah. Maka caranya kembali pada Allah Subhanahu wa Belajar Islam yang benar. Islam itu apa ya? Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu Jangan belajar Islam pakai bukunya ahli filsafat. Ustaz, anak sering datang majelis ilmu, tapi kenapa hati ini masih takut untuk membela agama Allah? Apa yang salah? Nah, para jawab. Niat. Coba perbaiki niat kita. Kenapa kita datang ke majelis ilmu? Ada orang yang datang, itu kenapa datang? Ya, anda merasa tenang aja di sini. Jadi kenapa datang? Ya, rame lah banyak sahib-sahib di situ. Maka perlu diperbaiki niat kita. Kemudian usahakan tak kali kita datang ke majelis ilmu itu bawa buku. Orang yang datang ke majelis ilmu itu ada yang hanya mendengar. Biasanya kalau kita mendengar itu nggak lama pengaruhnya itu akan cepat hilang. Tapi kalau kita catat faedah-faedah poin-poin kita catat, lalu besok kita datang lagi kajian, usahanya telat datang. Kita punya catatan, kita lihat dia yang kemarin dibahas ini, ini, yang ini belum aku bisa amalkan, yang ini, yang ini, seperti ini. Tapi kalau kita cuma jadi pendengar, mustami, itu iya, tentu insya Allah dapat barokahnya ilmu. Tapi pengaruh dalam jiwa itu kurang dan membaca. Kita diperintahkan untuk ikhra, bukan hanya mendengar. Saya Allah wa Ya, barakallahu Ustaz. Ustaz, apakah Rasulullah SAW pernah dikabarkan kunci-kunci Persia dan Yaman sekarang ini di mana Persia sekarang Syiah berkuasa dan Yaman di Yaman salafnya pun mentahdir salaf yang lain. Yaman ini dikuasai Syiah juga. Sama. Dan Yaman ini mendapatkan sokongan dana persenjataan dari Persia. Dari Iran. Iran Irak wahid ya, Stalin tidak ya sekarang karena Persia dulu itu yang yang sekarang jadi negeri yang banyak itu itu dulu tuh semua di bawah kekuasaan Islam. Dan kalau kita lihat di Yaman kondisinya seperti itu dikuasai oleh orang-orang Houthi, ya, orang-orang Syiah Houthi, ya. kemudian yang di Persia seperti itu, yang di Irak seperti itu. Antum perlu tanya kita ini, nggak perlu nyalahkan orang lain. Nah, apa yang sudah kita berikan kepada Islam? Kita kalau ingin melihat gini, kalau kita lihat di Pekalongan ini banyak sampah tersebar. Lalu kita mengatakan di depan banyak sampah. Ceramah rusak. Gimana kita ini menghadapi sampah-sampah yang bertebaran? Mana pemimpinnya? Mana? Udah biasa begitu. Selesai ceramah, semangat dibakar, turun di sana. Sampah di depan nggak ada yang diangkat sama ini tuh sampai bertumpukan itu dari yang kecil kecil nih. Yang dibiarin. Kita ketika tidak bisa membersihkan yang besar, yang di depan ini dibersihkan. Yang di depan kita, ah, ya Allah ini nih kita. Begitu pula dengan kebangkitan Yesus. Karena banyak orang-orang yang subhanallah. Anak ingat ada teman begitu semangat dia berbicara tentang kebangkitan Islam. Kita ini harus seperti ini, seperti itu. Akhirnya sama dia, jom. Ente subuh tadi sholat masjid tidak? Bagaimana? Oh, ente ngomong, sampai yang jauh sana ente suami subuh tawa. Untuk sesuatu yang besar jamaah, kita perlu memulai dari diri kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan? Itu ada kita. Jadi yang terjadi di momen ini di Persia sana, di Syam. Ya. Kita lihat bagaimana Syam yang dikuasai umat Islam ternyata ya majusi pun sudah menguasai di Orang-orang Syiah pun sudah mulai menguasai di sana. Yang dulunya mereka beragama majusi ketika berada di Iran. Tapi terus terang kalau agama majusi sekarang sudah tidak Ada sebuah buku yang pantas dikaji. Judulnya Ja'a daulul majus Telah kembali peran orang-orang majus Bukul kemana Dan ternyata penulisnya itu eh, Dia memprediksi Memprediksi beberapa kekuatan-kekuatan Betul Di antaranya yang terjadi di Irak sekarang Dan di Iran sendiri Jadi pertanyaan-pertanyaan besar bagaimana caranya membawa keluarga menuju ke surga. Kalau membawa keluarga menuju surga, antum harus ke surga. Jangan mau membawa keluarga surga, antum jalannya ke neraka. Makanya kembali diri kita nih. Kadang-kadang memang kita diuji. Ada suami yang diuji sama istrinya suami mau ke surga, istrinya mau ke neraka. Ada yang anak mau ke surga, orang tuanya ngajak ke neraka. Nah, ujian dari kita. Itu ujian buat kita semua. Sekarang bagaimana kita membawa keluarga kita, kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita. Ya Bismillah pelan-pelan. Dimulai dari yang awal-awal, dari masalah tauhid, masalah keimanan. Ya. Orang tua kita mungkin masih melakukan hal-hal kesulitan, suami kita mungkin masih sering didukung, kita pelan-pelan aja dengan dengan kajian, sekarang sarana pengajian itu begitu sangat banyak sekali kita bisa lakukan di dalam itu. Para jemaah ini banyak pertanyaan di sini. Kayaknya pertanyaannya anak kumpulin nanti kita baca kajian sore insya Allah. Mudah-mudahan kajian sore itu yang datang bukan hantu. Kenapa? Supaya nggak pindah masjid. Lebih baik antum diam di sini, anak datang ke sini lagi nanti gitu. Kan banyak kajian kita itu yang ada pindah masjid, jamaahnya tetap, ustaznya tetap gitu. Ya Allah, ada apa capek-capek gitu kan? Ya udah di sini kita antum istirahat di sini tidur di sini, nanti antum balik gitu sebenarnya. Terus nanti jadi PR kita bersama. Jadi PR kita bersama. Kita ini agama ini itu yang dari kita kan 200 juta itu dengan kajian dapat ilmu. Tapi antum datang lagi, alhamdulillah antum datang lagi dapat ilmu lagi. Tapi harapan harapannya tetap bagaimana yang tidak datang itu bisa pakai propaganda, iklan, ya, undangan itu penting. Karena banyak orang-orang yang nggak tahu kalau ada kajian. Terus apa? ini kan yang udah ngaji.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 allah ya Iya, nah udah ada juga. Udah, udah ada iya, teman-teman di Surkati. Oh, Surkati. nanti dan kajiannya soal di kota di Masjid Al-Ulama. Iya, Assalamualaikum. ada waktu di Semarang, pas nanti kemana ke salah tiga di bulan apa sih? Bulan November. Iya, November ya. Iya. 先放那个。